الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه masuk pada halaman 199 ya ma'rifatullah pengenalan kepada Allah yang kedua ma'rifatu dinil Islam pengenalan kepada agama Islam yang ketiga sekarang ini ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب bin Hashim yaitu Nabi yang bernama Muhammad putra Abdullah dan Abdullah putra Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib putra Hashim Wahashim min Quraisy dan Hashim adalah dari Quraisy wa Quraisy al Arab dan Quraisy adalah salah satu kabilah dari kabilah Arab bangsa Arab wal Arabu من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام dan Quraisy dan Arab bangsa Arab adalah anak turunan dari Ismail putra Ibrahim Al-Khalil atas kedua beliau dan atas Nabi kita Afdolus salat wassalam Seutama-utama salat dan salam Walahu minal umri Dan beliau meninggal dunia pada usia Salatun wasituna sanatan 63 tahun minha arba'una qabla nubuwati dari 60 ta 63 tahun itu 40 tahun dijalani oleh beliau sebelum diutus menjadi nabi wa salatun wa ishruna nabiyan wa rasulah dan 23 tahun sesudahnya beliau diutus menjadi nabi dan menjadi rasul Nubbi'a bil Iqra wa ursila bil Muddatir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Halaq yaitu lima ayat pertama surat Al-Alaq Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Lima ayat ini turun untuk sebagai SK pengangkatan beliau sebagai nabi wa ursila bil muddatir dan beliau diangkat jadi rasul dengan turunnya surat al-muddatir ya ayyuhal muddatir qum fahantir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warudza fahjur wala tamnun tastakthir kita lihat penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Kutnot pertama Wal aslu thalithu Pokok yang ketiga يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم berkaitan dengan pengenalan kepada Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ma'rifatan hakikiyatan syar'iyatan dengan pengenalan yang hakiki dan pengenalan menurut tuntunan syariah min haitun nasabi wa min haitul baladi dari sisi nasabnya kita mengenal supaya kita tahu siapa beliau dan dari turunan siapa wa min haitul baladi dan dari sisi pengenalan tentang negerinya negeri tempat kelahirannya, negeri tempat hijrahnya. Wa min haitsu ma jaa bihi Nabi alaihi wasallam. Juga kita mengenali beliau dari sisi apa yang Nabi telah datang dengannya. Dari sisi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin dalam bentuk Al-Qur'an maupun dalam bentuk As-Sunnah wa wa ahammu syai'in fil mawdu'i dan pengenalan bagian ketiga ini tadi pengenalan kepada Nabi ada tiga bagian mengenal nasabnya bagian pertama bagian kedua mengenal negeri beliau bagian ketiga mengenal tentang apa yang dibawa oleh beliau pengenalan bagian ketiga ini yaitu tentang apa yang beliau bawa dalam bentuk Al-Quran wa Sunnah aham syai'in fil maudhu adalah perkara yang paling penting dalam topik pembahasan pokok ketiga ini. Walladhi yajibu an yahtaniya bima'rifatihi bitafsil. Pengenalan yang ketiga ini adalah perkara yang harus dikenal harus ya di makrifati harus dipentingkan untuk mengenalnya ditafsir dengan rinci kita harus mengenal ilmu kitab was sunnah dalam rangka pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian footnote kedua, waqad bayyana al-muallifu rahimahullah dan pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menerangkan nasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan pernyataannya huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay ini nasab turunan beliau وهاشم من قريش dan Hashim yang kemudian menurunkan anak banyak sehingga jadi Bani Hashim ini dari kalangan Quraisy kabilah Quraisy wa Quraisy minal Arab dan Quraisy adalah dari kalangan bangsa Arab wal Arab min والعرب Ismail bin Ibrahim al Khalil alaihi wa ala نبينا أفضل salatu wassalam. dan Arab adalah dari anak turunan Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam kemudian footnote ketiga wabayana anna umran Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan bahwa umur Nabi adalah salatun wasittuna sanatan 63 tahun minha arbaun qabla nubuwa wa salatun wa ishruna nabiyan wa rasulah. dari 63 tahun itu beliau menghabiskan umurnya 40 tahun sebelum menjadi nabi dan 23 tahun untuk menjadi nabi dan rasul. untuk keempat, kama autohal muallifu rahimahullah sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini rahimahullah bi annahu alaihi salatu wassalam bahwasannya beliau nubbi'a bi'iqra wa ursila bil Mudathir. beliau diangkat jadi nabi dengan turunnya surat Iqra dan di ursila diangkat jadi rasul dengan turunnya surat al Mudathir. wa farraqa bainan nubuwati war risalati beliau membedakan kedudukan sebagai nabi dan kedudukan sebagai rasul. Nubia bi Iqra diangkat sebagai nabi dengan turunnya surat Iqra. Ai auhallahu azza wa jalla ilaihi yakni Allah wahyukan kepada beliau Sodra surati Iqra awal dari surat Iqra min bidayatiha ila qawlihi allamal insana ma lam ya'lam ayat pertama sampai ayat ke lima summa fatarul wahyu summa fatarul wahyu Kemudian terputuslah wahyu setelah turunnya surat Iqra ini. Lima ayat pertama surat al halaq ini. Ba'da dalika setelah itu muddatan beberapa masa yaitu nggak tanggung tanggung putus wahyu selama tiga tahun sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam resah. Jangan-jangan saya nggak jadi dianggap sebagai nabi. Sampai beliau akan melemparkan diri dari atas gunung karena putus asa dari harapan yang sudah tumbuh pada beliau untuk diangkat jadi nabi. Harapan itu muncul setelah beliau diberitahu oleh Warokoh bin Naufal ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira lima ayat pertama surat Al-Alaq kata Warokoh yang datang kepadamu itu adalah Jibril dan yang dibawakan kepadamu itu adalah wahyu dan engkau adalah nabi. Dengan berita dari Warokoh ini, setelah turunnya lima ayat pertama surat Al-Alaq tersebut, tumbuhlah harapan pada nabi untuk diangkat sebagai nabi. Tetapi terputus wahyu selama tiga tahun. Maka beliau sangat resah dan hampir putus asa. Suma ba'da dhalika amarahullahu tabaraka wa ta'ala biiblaghil ummati haithu qala lahu. Kemudian setelah itu Allah yang maha mulia dan maha tinggi memerintahkan beliau untuk menyampaikan kepada umat ajaran ini. Hai qala lahu Nah, di sini Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah kepada umat sehingga beliau dengan demikian menjadi rasul. Turun ayat Ya ayyuhal muddatir Qum fa'andir Wahai orang yang berselimut Qum fa'andir Bangkitlah engkau Dan beri peringatan kepada manusia Warabbaka fakabbir Dan besarkanlah Tuhanmu Wasiataka fatahir dan sucikanlah akhlakmu warujza fahjur dan jauhilah olehmu keberhalaan serta perbuatan syirik dan kekejian yang lainnya. Walatan nun taktir dan jangan engkau mengungkit-ungkit jasamu dan jangan pula engkau menganggap bahwa engkau telah banyak berbuat baik. Begitu Allah membekali nabinya dengan SK baru yang sebelumnya diberi SK pengangkatan beliau sebagai nabi. Yang ini adalah SK pengangkatan beliau sebagai rasul. Wa nida'u lahu sababun. Panggilan Allah di sini ada sebabnya wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma anzala alaihi wahyu awwala ma nuzila sadru surati iqra ketika turun kepada beliau wahyu di awal surat Iqra Raja'a ila ahlihi wa qala dattiruni dattiruni Beliau kembali dari Gua Hera ke keluarganya sambil dalam keadaan demam yang dahsyat sambil mengatakan selimuti aku, selimuti aku. ayatlubu ayyughtiya bihtiyabi li syiddati ma mawujida yakni beliau memohon untuk ditutupi dengan selimut karena dahsyatnya apa yang beliau alami di gua Herok itu. Wafi riwayatin zamiluni zamiluni dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah meminta kepada istrinya zamiluni zamiluni selimuti aku selimuti aku Fahan Allah Azza wa Jalla Maka Allah turunkan Ayat Yaitu Ya ayuhal muddatir kum fa'andir Ya ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila Ya ayuhal muzammil wahai orang yang berselimut qumil laila illa qalila Bangunlah di malam hari dengan waktu yang pendek, yang sedikit Wa fi nuzuli sadri surati Iqra maka kita lihat dalam peristiwa turunnya awal surat Iqra yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lam yukmar bil balaghi mubasyaratan Rasulullah tidak diperintah langsung untuk menyampaikan agama walakin amarahu liya'lama syai'an minal wahyi akan tetapi Allah perintahkan beliau untuk mengerti sedikit daripada wahyu wa amma fi suratil adapun dalam surat al muddatsir Fakat amarahu tabaraka wa ta'ala bil indari wal ibadati. Allah perintahkan kepada beliau untuk indar memberi peringatan wal ibadah dan untuk beribadah mulai ada apa syariah Kemudian dikatakan di sini dalam surat Al-Muzammil Ya ayyuhal muzammil Wahai orang yang berselimut Qumil layla illa qalila Bangunlah di malam hari Untuk sholat malam Di waktu yang sedikit Nisfahu awin minhu qalila Separuh malam atau kurang dari separuh malam Kurang sedikit dari separuh malam Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila Atau tambah Lebih dari separuh malam Dan bacalah Al-Quran dengan tartil Dengan apa sesuai hukum-hukum tajwidnya. Inna sanulqi alaika qawlan taqila. Sungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu qawlan taqila. Omongan yang sangat berat. Inna nasyata laili hiya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari untuk sholat ini asyaddu waq'an lebih kuat pengaruhnya dan wa aqwamu dan lebih bagus bacaannya ketika bangun di, ma di malam hari itu. Innalaka bin nahari sabhan tawila. Sungguhnya engkau di siang hari mendapatkan sabhan tawila, peluang yang banyak untuk kerja kepentingan duniamu, kepentingan kepentingan yang lainnya. berikan untuk Allah di malam hari bangunlah dari tidur untuk menunaikan sholat padanya dan baca Quran di malam yang hening itu Wadkur rabbika wa ilaihi tabtila Dan sebutlah nama Tuhanmu wa tabattal ilaihi tabtila dan khususkan waktumu di malam hari itu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sebenar-benar pengkhususan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan sabarlah engkau Hai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sabarlah Dalam menghadapi apa yang mereka katakan Dan jauhilah mereka Dengan cara penjauhan yang bagus Yaitu Engkau jauhi mereka yang suka mencaci maki engkau dengan tidak membalas caci makian mereka itu. Itu namanya hajran jamila. Engkau hindari mereka, engkau jauhi dengan tidak membalas cacian mereka. Wadarni wal mukaddibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkan aku kata Allah menghadapi orang-orang yang mendustakan dakwahmu yaitu mereka yang diberi nikmat kemudian menjadi sombong karena nikmat itu wa mahilhum qalila beri waktu kepada mereka sedikit saja. Inna ladaina angkalam wajah jahima. Sungguhnya di sisi kami ada hukuman yang keras dan ada neraka jahim. Ayat-ayat ini turun untuk menjadi bekal bagi Rasul sebelum terjun dalam kewajiban dakwah sebagai rasul mendakwahi umatnya juga dalam surat Al-Muddatir Ya ayyuhal muddatir wahai orang yang berselimut Qum fa'andir bangunlah bangkitlah kau dari tidurmu dan beri peringatan kepada umat warabbaka fakabbir dan besarkanlah Tuhanmu wasiyabaka fatahhir dan sucikanlah siap di sini arti asalnya bajumu bersihkan bajumu dari najis tetapi juga diterangkan oleh para aima bahwa siap di sini ialah perangimu bersihkan akhlakmu dari akhlak-akhlak yang mencoreng dakwahmu dari kerusakan akhlak siapkan dirimu untuk menjadi teladan yang terbaik bagi umatmu ketika engkau berdakwah mengajak mereka kepada jalan tauhid tauhidul ibadah ini warujja warujza fahjur dan jauhilah arrujza arrujza di sini ialah amalan yang jahat yang jelek dan amalan yang paling jahat yaitu syirik serta berbagai bid'ah serta berbagai hawa nafsu dan maksiat-maksiat kabair dosa-dosa besar jauhi semua itu agar engkau terbimbing dalam akhlak yang mulia. walatam tas taktir dan jangan engkau mengungkit-ungkit jasamu. Jangan engkau memberi sesuatu tetapi kemudian engkau minta lebih banyak balasannya. Wali Rabbika fasbir dan sabarlah engkau untuk Tuhanmu dalam mentaati perintah-perintah Tuhanmu dan menjauhi larangan-larangan dari Tuhanmu. Begitu Allah membekali Rasulnya sebelum berangkat menjalankan perintah berdakwah. Kemudian kita lihat di halaman 200 berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bagian atas itu Ba'atahullahu Allah bin nada bin nadarati anis syirki wa yad'u ila tauhid Allah utus beliau untuk memperingatkan umat manusia dari bahaya syirik menyekutukan Allah dengan yang lainnya dan menjalankan tugas berdakwah mengajak manusia kepada tauhid mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya dalam asma wa sifatnya dan dalam uluhiyahnya. Berkata Syekh Zain Al-Madkhali hafizahullah, "Wal indaru lughatan ihlamun Maat takhwifi." Al-indar secara bahasa maknanya ialah pemberian tahu dengan disertai takwif, ancaman Hai liyundhira qaumahu. Yani perintah Allah di sini kumpandir yaitu supaya beliau memperingatkan kaumnya wa yukhawwifahum biuqubatillahi tabaraka ta'ala dan meng, uh, mengancam mereka menakut-nakuti mereka dengan hukuman Allah Tabaraka Ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi liman asa bagi mereka yang mendurhakainya mendur, mendur, mendurhakai Allah wa asa rasulahu alaihi salatu wassalam dan bagi mereka yang mendurhakai Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wa akbaru ma'asiyatin maka makan alaihi kuffaru Quraisy qabla al-bi'tati fi jahiliyatihim dan sebesar-besar maksiat ialah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah mereka alati fiha minal fasadi wabdalali ma'lumun mimma bayanahu Allah ta'ala tabaraka ta'ala fi kitabihi yaitu dalam bentuk berbagai fasad kerusakan wabdalal dan kesesatan yang telah maklum diketahui sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah yang maha mulia dan maha tinggi dalam Al-Quran dan sebagai wabayana Nabi SAW di sunnati dan sebagaimana apa yang diterangkan oleh nabinya dalam sunnah beliau wahid lana dan bagaimana telah Allah pelihara bagi kita ah. ikut tarikh dan sebagaimana yang telah dipelihara berita-beritanya dalam wata ikut tarikh, wataik yaitu data-data tertarik data-data sejarah telah sampai kepada kita berita kejahatan jahiliyah dalam bentuk berbagai penyembahan-penyembahan berhala, syirik-syirik, bid'ah-bid'ah, dan kedoliman-kedoliman فأمره الله bin بالنadarat yani syirki maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan umatnya dari syirik wa an kulli dan supaya beliau memperingatkan umatnya dari segenap radilah kehinaan wa an kulli jahalatin dan juga memperingatkan umatnya dari bahaya segala bentuk kejahilan liyahilla mahalla syirki atau hida supaya ditempatkan sebagai gantinya syirik ialah perbuatan tauhid wa yahilla mahalla radilati al-fadilata dan sebagai gantinya perbuatan yang rendah gantinya ialah perbuatan yang utama wa yahilla mahallal jahli al ilma dan ditempatkanlah sebagai ganti perbuatan jahil yaitu perbuatan ilmu wa yahilla mahalla qawaninil jahiliyati syar'ullahil mutahhar di bayanil halal wal haram wa sairil ahkam dan ditempatkan sebagai ganti hukum-hukum jahiliyah hukum-hukum tahud maka diganti dengan syariat Allah yang suci yang berisi bayan keterangan tentang halal dan haram dan keterangan tentang segenap hukum-hukum syariah yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Begitu isi pesan Allah kepada Rasulnya untuk memulai perjuangan mengentaskan umat manusia dari syirik dengan tauhid dari bid'ah dengan sunnah dari maasi dengan taat dari akhlak Rabila dengan akhlak hamidah dan dari al-jahl dengan ilmu inilah hakikat perjuangan Sebab selain ini tidak dinamakan perjuangan. Selain yang dilakukan oleh Rasul bukan dinamakan perjuangan. Bukan dinamakan perjuangan mengentaskan umat. Tapi semua itu adalah perjuangan jual beli umat. Sebab menyelamatkan umat itu tidak ada lain harus dengan menyelamatkan mereka dari kejahilan dengan membekali mereka ini menyelamatkan mereka dari syirik dengan membekali mereka dengan tauhid menyelamatkan mereka dari bid'ah dengan membekali mereka dengan sunnah menyelamatkan mereka dari maafi berbagai kemaksiatan dengan membekali mereka dengan taat amalan-amalan taat menyelamatkan mereka dari akhlak yang bejat dengan akhlak yang terpuji penyelamatan mereka dalam bentuk ini semua hanya bisa dilakukan apabila pejuangnya menjadi teladan dalam semua ini semua perkara ini pejuangnya harus membekali diri dengan ilmu sebelum mengajak orang kepada ilmu. Berjuangnya harus membersihkan diri dari syirik sebelum menyeru umat untuk meninggalkan perbuatan syirik. Berjuangnya harus membersihkan diri dari bid'ah sebelum menyeru umat untuk menjauhkan diri dari bid'ah. Pejuangnya harus menjadi teladan pengamalan sunnah Sunnah Nabi Sebelum menyeru umat untuk mengamalkan sunnah Pejuangnya harus membersihkan diri dari akhlak yang bejat Sebelum menyeru umat untuk membersihkan diri mereka dari akhlak yang bejat pejuang harus menampilkan akhlak yang karimah, yang mulia sebelum mengajak orang untuk kepada akhlak yang mulia. Begitu hakikat perjuangan. Di atas semuanya itu ialah ikhlasuddini kulluhu lillah mengikhlaskan agama ini semuanya untuk Allah semata tanpa yang demikian jangan percaya adanya perjuangan tanpa ada teladan yang seperti ini jangan percaya di sana ada perjuangan yang ada kalau tidak dibekali dengan perkara-perkara ini itu bukan perjuangan tapi penjualan jual beli umat kemudian Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa baladuhu Makkah dan negeri beliau tempat beliau lahir adalah di Mekah. Wadalilu qawluhu ta'ala Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala Ya ayyuhal muddatir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر Makna kum fa'andir Makna kalimat yang ada di Al-Quran ini Kum fa'andir Bangkitlah engkau dan beri peringatan Yundiru anis syirki Yaitu memperingatkan umat dari bahaya syirik wa yad'u ila tauhid dan menyeru umat kepada tauhid diterangkan oleh Syekh Zaid Hafizahullah di footnote pertama halaman 201 Summa akhbara al-muallifu rahimahullah Kemudian beliau rahimahullah memberitahukan anna Makkah harasahallahu bahwasanya Makkah kota Mekah yang Allah pelihara beli, eh, Allah pelihara dia ia baladun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah negeri tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala syakka fi dhalika fabaladuhu makkata dan tidak ada keraguan dalam perkara ini bahwa negeri beliau adalah Mekah wa baladu abai wa ajdadi khairul biqai wa afdaliha dan Mekah juga negeri tempat nenek moyang beliau dan kakek-kakek beliau sebagai khairul biqa biqa wa afdaliha sebagai sebaik-baik tempat dan seutama-utamanya. Wazad Allah Azza wa Jalla tashrifan wa takriman dan Allah menambah bagi Mekah itu tashrifan wa takriman kemuliaan dan kehormatannya bibi'atat dan nabi SAW alaihi wasallam minha dengan Allah utus di dari kota Mekah itu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam wa tathiruhu hadzal baitil haram dan Allah sucikan Al-Baitul al Haram Ka'bah yang ada di sana alladzi kana mautinan wa makanan lil aliyati al mutaaddidati al mutaaddidati yang dulunya di masa jahiliyah sebagai markas dan tempat berkumpulnya alihah sesembahan-sesembahan selain Allah yang mutaaddidah yang banyak jumlahnya. Fakat sabata anna haulal baiti salatu miha wa sittuna sanaman tu'badu min dunillahi azza wa jalla. Maka sungguh telah pasti bahwa di seputar Ka'bah ada 360 berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Hatta hattamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Semua itu diruntuhkan, diluluh lantahkan oleh Nabi Muhammad SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Fakat kana yushiru ilaiha bi'asahu wa yakul. Beliau mengisyaratkan ke berhala-berhala itu dengan tongkatnya sambil menyatakan Ja'al haq wa zahaqal batil Innal batila kana zauqa Sungguh telah datang kebenaran Dan sirnalah kebatilan Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang akan binasa. Salata membawakan tafsir surat Suratil Muddatir tafsir terhadap awal surat al al Allati ursila bian Nabi SAW yang dengan awal surat ini Nabi telah diutus menjadi Rasul fal muddatir wal mutaqatti bittiyabi maka al muddatir itu pengertiannya ialah al mutaqatti bittiyabi adalah orang yang menutup dirinya dengan kain nati jatal fazai karena ketakutan yang dahsyat alladhi asabahu min nuzulil wahyi yang karena dia apa beliau ditimpa ketakutan itu ketika turunnya wahyu wa fi qawlihi qum fahandir khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam firman Allah qum fahandir bangunlah dan beri peringatan umat ini adalah omongan Allah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liun mau untuk memberi peringatan kepada kaumnya ay liyukhawifahum adaballahi yakni mengancam mereka dengan adab Allah ini istamarru alal isyraki billahi ketika mereka terus-menerus dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ikhwani fiddin azakumullah. Peringatan, eh, peringatan yang Allah bebankan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat ini adalah permulaan sebelum datangnya atau mukadimah sebelum datangnya ada Allah. Allah tidak menyiksa satu kaum kecuali setelah diutusnya Rasul kepada kaum itu. Firman Allah menegaskan hal ini, "Wa ma kunna hatta nab'ada rasulah dan kami tidak mengutus eh, dan kami tidak menyiksa satu kaum sehingga kami utus rasul pada kaum itu kalau setelah rasul itu wafat sudah habis dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW bagaimana pelaksanaan dari ayat ini kami tidak menyiksa satu kaum sehingga kami utus rasul pada kaum itu pelaksanaan daripada ayat ini ialah kami tidak menyiksa satu kaum sehingga kami utus warasatul anbiya pewaris para nabi yaitu para ulama pada kaum itu untuk memperingatkan mereka dari bahaya akan datangnya azab Allah. Kalau tidak ada ulama, maka duta-duta ulama, yaitu para dai, para tulab yang belajar dari ulama itu kemudian mendatangi kaum-kaum untuk memberi peringatan tentang akan datangnya ancaman adab Allah. Jadi ayat ini masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena setelah wafatnya Rasul itu masih ada kepanjangan tangan dari Rasul yaitu para ulama dan kemudian setelah para ulama ialah para tulabul ilm, duta-duta ulama yang menyebar di seluruh dunia, di pelosok-pelosok dunia menyampaikan dakwah. Jadi adanya dakwah di satu kaum itu adalah satu-satunya jalan penyelamat untuk menahan ancaman adab Allah pada kaum itu. Maka kalau sekarang orang ribut tentang deteksi dini akan datangnya adab Allah akan datangnya gempa disangka azab Allah itu hanya dalam bentuk gempa padahal azab Allah itu banyak gunung meletus orang gempa takut tsunami lari ke gunung gunungnya meletus Hah? orang takut dari gunung lari ke daerah-daerah yang jauh dari gunung disambar oleh angin lesus angin ribut mau kemana? kau mau lari kemana? untuk menghindar dari ancaman adab Allah bumi yang punggungnya engkau injak sekarang ini setiap saat akan menerima perintah dari Allah. Hah? Yaitu perintah untuk bergoyang. Kemudian setelah itu menganga terus menelan semua ayam di atas punggungnya itu. Terus nutup lagi. Jadi sesungguhnya orang sering dilalaikan oleh syaitan dan oleh kebodohan dia sendiri dari ancaman adab Allah. Kalau umat itu dalam keadaan berilmu, ketika terjadi adab Allah datang, dia langsung mengerti betapa kita bermaksiat pada Allah. Pernah terjadi gempa di kota Madinah di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Goyang kota Madinah. Umar bin Al-Khattab langsung mengumpulkan umat dan beliau berbicara dengan keras di hadapan umat wahai kaum muslimin Allah memberi, memberi peringatan kepada kita dengan goyangnya kota Madinah yang berarti adanya kemaksiatan di kalangan kita maka kalau sampai Madinah goyang lagi. Aku haram untuk tinggal bersama kalian di kota Madinah ini. Begitu Umar bin Khattab memahami peristiwa alam gempa bumi. Ketika terjadi malapetaka kelaparan di satu kampung di zaman Umar juga Umar terjun ke daerah itu. Di samping membagikan bantuan makanan, Umar juga memberi peringatan kepada mereka bahwa ada di kalangan kalian yang bermaksiat kepada Allah. Cepat taubat. Mengumpulkan mereka di masjid. Memberi peringatan gagalnya pertanian kalian tahun ini karena adanya yang bermaksiat dari kalian kepada Allah. Nah ini namanya orang yang mempunyai basir, mempunyai basiroh, mempunyai mata hati yang kuat, memahami betul peringatan Allah dalam bentuk peristiwa-peristiwa adat. Jadi sesungguhnya Ini akan datangnya azab Allah itu nggak perlu untuk apa mencari mesin peringatan dini sementara masih saja bermaksiat pada Allah. Sebab azab Allah itu macam-macam ada gempa bumi, ada banjir hujan, diguyur bumi dengan dituangkan air dari langit seminggu penuh hujan terus, habis semuanya ya nah ini peringatan tentara Allah itu banyak angin yang dahsyat api kebakaran-kebakaran masih banyak lagi titik-titik adab itu mengepung kehidupan kita dari segala penjuru maka aneh manusia ini dalam kondisi sangat lemah dan tidak mampu menghadapi ancaman adab itu masih saja merasa aman untuk bermaksiat kepada Allah untuk berbuat syirik untuk berbuat kufur maka kalau ditanyakan kenapa hadap Allah kok menghantam Aceh dengan adab yang demikian dahsyat sementara daerah-daerah lain yang jelas-jelas kafir banyak kok selamat tidak terkena adab itu kenapa sebelum sesudah Aceh kemudian Nias yang juga di sana kaum muslimin sebagiannya tertimpa meskipun mayoritasnya kufar kenapa kok muslimin dulu di Aceh yang dihantam sebelum kufar yang ada di Nias ya jawabannya sangat ringan kalau kita kembali kepada ilmu bahwa kaum muslimin yang berbuat syirik dan bid'ah ini kedudukannya adalah munafikin di hadapan Allah. Para munafikin itu lebih dibenci oleh Allah daripada kufar. Ya. Jadi kemusyrikan dan kebid'ahan yang ada di Aceh, karena tidak ada dakwah karena dakwah dihalangi karena dakwah ila sunnah dipinggirkan akhirnya tidak ada lagi yang menahan datangnya adat, dihantamlah oleh adat yang dahsyat sampai ada salah seorang teman bilang sungguh seandainya adat yang di Aceh itu datangnya sebelum turun Al-Quran niscaya disebutkan peristiwa ini di dalam Al-Quran saking dahsyatnya peristiwa yang ada di sana jadi kejahatan tidak syirik ini jauh lebih dahsyat daripada kufur itu sendiri dakwah dunia baru kita akan mulai membangun dakwah itu dengan mendidik para dahi kepada sunnah tetapi kemurtadan demikian dahsyat di sana kaum muslimin jumlahnya 25% dari jumlah seluruh penduduk di Nias turun menjadi 10 persen, 15 persen murtad rame-rame dalam tempo hanya 3-4 tahun. Jadi kemurtadan dalam bentuk gelombang kemurtadan luar biasa. Maka sekarang yang terancam menurut penelitian para ahli Pulau Mentawai yang berarti Padang dan Bengkulu kalau sampai Mentawai digoyang sampai 9 skala Richter gempa Padang dan Bengkulu akan binasa habis dengan gelombang tsunami di sana. Nah, ini sudah giliran azab Allah ini berkeliling, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan dikira tempat yang lain Yogyakarta, Jakarta ini aman jauh dari pusat gempa. Ha. Sekali lagi, azab Allah itu bukan hanya dalam bentuk gempa, Ya. Ingat peristiwa waktu Gembel ini dalam sekejap dan kalau skala besar itu menurut perkiraan para ahli Gunung Merapi itu kan akan robek pas pada tengahnya kalau ledakan itu terjadi dengan dahsyat. Dan kalau ledakan yang seperti ini terjadi, Yogyakarta habis dengan lahar panas, awan panas dan lahar dingin. Musnah semuanya. Kalau Gunung Merapi itu sobek pada tengahnya ketika meledak dengan dahsyat terhadap Allah itu sangat dekat dengan kita. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, dan di atas. Maka kalau sudah begini, mestinya kita kembali kepada hakikat kehidupan dunia ini yang memiliki dan memegang dunia ini Allah setiap detik bisa saja Allah binasakan Allah hempaskan dunia ini dan segala isinya maka ikhwani fiddin azakumullah dengan sebab itu ia kembali harus dibangkitkan semangat dakwah ilallah, semangat pola ilmi, semangat untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, dan membersihkan bid'ah-bid'ah dari kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari bangsa dan negara kita. Hanya dengan itu, keselamatan umat ini dari ancaman adab Allah yang terus-menerus mengejar kita semua. Nah, ilahuna. Ada pertanyaan